Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azzani azakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis Al-Arba'in Anawiyah yaitu penjelasan terhadap hadis yang ketujuh dan juga sekaligus penutupan terhadap hadis yang ketujuh. Sebelumnya sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu tafadhal antum. Naam barakallahu fikum. Antum fadhal. Oh. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. قلنا لمن قال بالله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم بارك الله فيكم تفضل عن أبي رقية تميم بن أوس الأبداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة رواه مسلم نعم فضل فضل أنت عندك أخنا يوسف An Santai aja bacanya santai aja tenang santai aja. Slow aja. Naam, ahsan tabarakallahu fikum rawahu rawahu eh Rawa Muslim. Bacanya keliru dengan wa ammatihim tapi wa ammatihim. Karena kalau antum bacanya wa ammatihim itu am itu apa artinya ammah? Bibi. Amnya kurang tepat. Jadi wa ammatihim. Naam barakallahu fikum. Apa? Insyaallah yang lainnya menyusul باذنillah. Besok insyaallah dipersiapkan karena besok ini eh, ujian setoran dari awal hadis sampai hadis yang ketujuh tapi modelnya diselang-seling. Jadi siapkan aja nanti anak yang tunjuk misalkan antum baca hadis kedua langsung siap. Antum baca hadis ketiga langsung siap gitu. Nah, jadi modelnya dioplos, paham ya? Nah, hadis yang pertama sampai hadis yang ketujuh diulang-ulang sendiri di murajaah. Begitu besok tak tunjuk antum hadis kelima langsung. ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kesempatannya masih ada kurang lebih 24 jam ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas anda persiapkan baik-baik. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala setelah kita membacakan kalamnya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengenai bahwasanya doa terhadap pemimpin itu sangat penting sekali. Sudah kita lewati kemarin bahwasanya kalau enggak mampu menasihati empat mata melalui wakil-wakilnya, melalui bawahan-bawahannya, kalau enggak mampu sama sekali, enggak memungkinkan, maka mendoakan maka mendoakan. Jangan sampai kita luput dari doa tersebut barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan apa? Lau alimtu annali da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan oleh Allah taala kata Al-Imam Fudhal Iyad rahimahullah, niscaya doaku tersebut aku doakan, aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangan itu. Menunjukkan bahwasanya Nah peduli seorang imam kepada pemimpinnya, mendoakan dengan doa kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Apa bedanya ad lahum sama ad alaihim? Bedanya apa kemarin? Eh, Khalid. ad lahu sama ad-du'a'u alaih. Apa? Naam. Jadi saya keliru ya. Ya akhi ud'u alayya ya akhi ud'u alayya. Doakan aku, doakan aku. Doakan kejelekan kalau alayya. Oh, yang keliru kalau antum nyuruh orang doakan anak ya. Ya akhi ud'u li. Jangan ud'u alayya. Kalau antum ngomongnya ud'u alayya, nyuruh orang lain doakan kejelekan untukmu. Paham ya? Kalau ud'u alayya. Tapi ud'u li. Maksudnya ya? Beda sedikit beda arti. Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru. Nah, karena bahasa Arab nggak seperti itu. Ewa na'am. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa qad sami'na gitu ya. Anna ba'da al-muta'allimin yaqul ad-du'a lahum minan nifaq. Ini kurang ajar sekali ini. Kata beliau, sungguh kami telah mendengar sebagian orang-orang yang baru belajar itu mengatakan mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu adalah kemunafikan katanya. Allah musta'an kok bisa itu loh. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu katanya kemunafikan katanya. Allah musta'an. Au atau ada yang mengatakan hadza yubarriru ma hum alaihi minal khata'. Perbuatan tersebut mendoakan pemimpin dengan kebaikan merupakan apa? Merupakan bentuk persetujuan dia terhadap kekeliruan yang ada pada pemimpin. Keliru ini. Paham ya? Kita doakan kebaikan pemimpin kita, semoga dapat hidayah, ya kan? Semoga nah barakallahu fikum Allah taala berikan taufik kepadanya. Bagus sekali doa tersebut. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau dikatakan mendoakan pemimpin dengan kebaikan adalah kemunafikan, ini orangnya kurang tepat. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Naqulu kita katakan kepada orang tadi yang baru belajar, anta innama tad'u lahum bis-salah wal istiqamah. Nah, kamu itu ketika mendoakan dia, mendoakan kebaikan dan keistiqamahan Wa yaqulu ba'dhum aidha. Sebagian mereka orang-orang yang baru belajar juga mengatakan, "Inna du'a lahum minal mudana." Sesungguhnya mendoakan mereka adalah bentuk mudahana. Mudahana itu merasa mana barakallahu fikum, nah merendahkan diri di hadapan mereka. Jadi kita itu seakan-akan takut dengan mereka dan ingin hadiah dari mereka gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Wa hadza lam yarid an salaf. Yang seperti ini tidak datang dari salaf katanya. Allah musta'an. Kita katakan barusan kita baca tadi ya. Nah, dari salafun salih. Nah, barakallahu fikum dari kalangan ulama salaf "Lau alimtu annani dakwatan mustajabah la tuha li sultan." Tidak kan simple. Kalau seandainya aku tahu doaku dikabulkan kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, niscaya doaku akan aku serahkan untuk mendoakan pemimpin. Naam Allahumma aslih umurana wa umura umara'ina wa ulama'ina. Bagus sekali. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan kami dan kepentingan serta urusan pemimpin-pemimpin kami dan para ulama kami. Doa yang umum. Na'am barakallahu fikum karena mendoakan mereka itu na'am sangat penting. Karena yang namanya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Naqulu lahu kita katakan kepada orang tersebut, "Innan nasihata li a'immatil muslimin a'zamuha ad-du'a lahum bis-shalah." Sesungguhnya nasihat untuk atau nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin yang paling besarnya adalah doa kebaikan untuk mereka. Paham ya? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan mendoakan kejelekannya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu yang paling besarnya sudah. Waqat warada 'anis salafi annahum kanu yad'una liulatil umur. Dan sungguh telah datang dari kalangan para salaf bahwasanya dahulu mereka mendoakan kebaikan terhadap para pemimpin mereka. Paham ya? Sehari saja enggak ada pemimpinnya, lebih jelek keadaannya daripada seribu tahun dipimpin oleh seorang yang zalim. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Seribu tahun dipimpin oleh orang yang zalim masih ada pemimpin, itu jauh lebih baik daripada sehari nggak ada pemimpinnya. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Bukan kamu nafikan. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini, hatta annahum nasu annahum yud'a lahum fi khutabil jum' wal a'yad. Bahkan bahwasanya mereka dinukilkan nam ada dari kalangan mereka mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin mereka di khutbah-khutbah Jumat dan juga bahkan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mendoakan. Nah, barakallahu fiikum. Nah, dicampur ketika misalkan khutbah Jumat eh, diiringi dengan doa ketika akhir itu enggak masalah. Nah, barakallahu fiikum. Kadang kita nyebutkan doa, kadang tidak, kadang pun juga langsung kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik ila akhirih. Enggak masalah juga. Paham itu ya? Intinya mendoakan kepada atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar pemimpin mendapatkan kebaikan atau hidayah bagus sekali. Bagus sekali barakallahu fiikum. Kita lihat, fa amrun ma'rufun 'indal ummah. Ini perkara yang sudah diketahui. Nah, barakallahu fiikum di sisi umat. Wala yunkiruhu illa jahilun. Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada yang ingkari kecuali orang bodoh. Karena orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Ya enggak? Orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Seperti ungkapannya aliman siapa kemarin? Abdullah ibn Mu'taz sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wa Din, apa ungkapan beliau? Ahsanta barakallahu fikum. Al-alimu ya'riful jahil. Orang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh. Li'annahu kana jahilan karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Ya enggak? Wal jahilu dan orang yang bodoh la ya'riful alim, enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Li'annahu lam yakun aliman karena dia belum pernah menjadi orang berilmu. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita semua dulunya bodoh. Jadi tahu kadar kita ketika bodoh itu tahu. Berbeda dengan orang bodoh. Dia enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Paham ya? Jadi ungkapan sangat bagus sekali. Bagus sekali tadi ya barakallahu fikum ungkapan Imam Abdullah bin Mu'tas rahimahullah. Naam. Aw man fi qalbihi ghillun wa hiqdun. Atau orang yang ingkari tadi adalah orang yang di dalam hatinya ada dendam dan juga iri. Jadi kalau ada kedendaman dan iri, nah barakallahu fikum mengingkari enggak mau mendoakan. Pokoknya benci dia, 100% benci dan pemimpin misalkan. Allah musta'an. Enam, coret-coret di jalan. Eh, 2019 ganti ini, ganti itu, paham ya? Allah musta'an. Macam-macam orang-orang itu yang ingin nah barakallahu fikum membikin apa? Membikin kekacauan terkadang barakallahu fikum. Allah musta'an. Intinya politik yang syar'i adalah politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siasah syar'iyyah. Siasah yang dibangun di atas apa? Al-Qur'an was sunnah. Bukan siasah yang dibangun di atas riswah, suap menyuap. Paham ya? Allah mustahil Antum saksikan politik-politik yang di luar sana. Kalau mau pilihan kadus saja, kadus kepala dusun, kemudian kades kepala desa, kemudian apa gubernur, bupati, camat, itu sudah ada oknum-oknum yang menyusup bagi-bagi apa? fulus. Ya? bagi-bagi uang. Nah, itu kalau antum di pondok yang gak nyaksikan, kalau kita yang misalkan hidup di kampung gak nyaksikan. Assalamualaikum. Nah, 100 ribu tapi nyeblos syaratnya. Nah, ada oknum-oknum yang memang mereka nyari uang. Siap, siap, siap. Didatangi semua partai pun siap, dikasih uang banyak tapi dia enggak nyoblos juga. Mau dapat uangnya. Intinya jangan barakallahu fikum mau ngambil uangnya atau tidak, enggak perlu ikut campur. Nah, kita doakan saja semoga Allah taala memilihkan pemimpin yang jujur, adil, muslim, amanah. Dah. Paham ya? Kita enggak perlu andil datang ke mereka. Datang ke TPS enggak perlu. Eh, nah barakallahu fikum. Nah, kenapa enggak perlu? Kita sudah punya TPS. Ya enggak? Tempat hubungan sampah. Allah musta'an. Yang jelas enggak perlu ke sana barakallahu fikum. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, politik yang syar'inya adalah politik Al-Qur'an was sunnah. Nah, bukan politik yang dibangun di atas hizbiyah, asabiyah, fanatik. Karena partai-partai itu mesti fanatik. Eh, ana yakin antum semuanya perhatikan baik-baik, partai-partai itu mesti fanatik dengan partainya. Nah, jarang sekali mereka rukun atau akrab kecuali satu tujuan. Yang apa? Naam. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, "Fahadha amrun ma'rufun." Nah, kemudian berikutnya, qala wa 'ammatihim nasihat kepada segenap kaum muslimin secara umum. Ini nasihat penting sekali karena agama Islam ini benar-benar dibangun di atas apa? Nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu benar-benar nasihat. Kita ambil ucapan benar-benar nasihat adalah dari kata an nasihat an nasihat di sini ma'rifah ada alnya. Seharusnya kalau khobar itu dalam ilmu bahasa Arab datang bentuknya apa? Nakiroh. Nah, kalau datang khobar bentuknya marifah, memberikan makna khusus, paham ya? Memberikan faedah hasr pembatasan. Ad-dinu aslinya apa? Ad-dinu nasihatun aslinya ya. Tapi karena ditarif, dikasih ma'rifah dengan al tadi, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah benar-benar nasihat. Saling menasihati, nasihat untuk sholat, nasihat untuk rajin dalam belajar, nasihat bukan? Nasihat nasihat untuk apa? Beradab, nasihat untuk berbakti kepada orang tua, nasihat untuk zakat, puasa, haji, semuanya nasihat, semuanya barakallahu fiikum. Oleh karena itu jangan benci dengan nasihat, harus senang. Kalau antum keliru kok ada datang orang nasihati, senang. Jazakallah khairan, Allah barik fiik. Seperti itu. Jangan merengut aja bawaannya. Allah musta'an barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jalla Kita lihat nasihat kepada segenap kaum muslimin itu bagaimana? Wan nasihatu li'amatil muslimin dan nasihat untuk segenap keumuman kaum muslimin takunu bisidqi fil muamalah terjadi dengan cara jujur di dalam masalah muamalah jual beli ya jangan nipu kalau harga ngambil barangnya 40 ribu ya ngomong aja 40 ribu kalau harus sebutkan daripada dia sumpah demi Allah ini barangnya aja ngambil dari tokonya aja nggak boleh 40 ribu padahal cuma 35 ribu bohong gak nih sudah sumpah bohong lagi jadi kalau jual beli itu jujur. Kalau jujur bagaimana? Naam al bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bayyihima. Hadisnya siapa itu? Akhbajri? Antum? Naam. Hakim Hizam. Naam barakallahu fiikum muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan jual beli itu boleh saling pilih memilih selama belum berpisah. Syahidnya mana? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bayyihima. Jika kedua-duanya jujur, saling jelaskan, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Penjualnya pun juga dapat barokah, yang beli pun juga tenang karena jujur. Sekarang banyak antum saksikan misalkan di toko-toko Nah, barakallahu fikum di kantor PBB, pusat barang bekas, Nah kalau fikum, PBB pusat barang bekas ya. Jual jubah, jubah Saudi, ngomong aja ini bekas selesai. Ini masih baru-baru nih, masih baru-baru semuanya. Paham ya? Padahal bekas. Lebih baik dia ngomong ini bekas tapi masih bagus. Ya enggak? Daripada baru kalau orang bilang baru itu ya baru taunya, tapi kalau bekas masih bagus. Itu kita tahu itu bekas itu loh. Nah, biasanya kan jual jubah-jubah Saudi, ya potong-potongan Saudi yang harganya murah. Ah, enggak perlu ngomong ini masih baru-baru semua ini baru dipakai tiga bulan, empat bulan katanya. Allah <laughs> Ustaz. Lebih baik mengucapkan apa? Bekas tapi masih bagus. Itu lebih baik dan lebih jujur itu loh. Karena orang nanti akan nilai yang namanya barang bekas. Tapi kalau dia ngomong baru, ya baru yang antum saksikan kalau baru itu yang masih ada bungkusnya, saya jubah haramain 250. <laughs> Allah Ustaz atau yang lainnya. Seperti itu. Allah ini sekedar penjelasan bahwasanya jujur di dalam muamalah ini termasuk nasihat kepada segenap kaum muslimin secara umum. Karena kalau jujur dalam menasihati atau jujur dalam masalah muamalah ini sumber keberkahan para fikum. Jual beli jujur. Nah Kalau misalkan enggak ditanya berapa kulaannya, harganya berapa, kalau enggak ditanya pun enggak masalah. Tapi kalau dia harus ngomong, ngomong jujur itu loh. Paham ya? Karena sebagian orang nah para fikum karena biar harganya naik tinggi, demi Allah, kulaannya ngambil barangnya enggak boleh sekian padahal dia bohong. Jangan. Allah mustahil harus jujur. Kalau bekas dia bilang bekas. Masih paham ya? Nah, kalau istilah bahasa Arab itu mustakmal nadhif. mustakmal nadhif itu bekas tapi masih bersih. Paham ya? Jujur aja sudah. Nah, kita lihat ammal ladzi yaghishul muslimin fil bai' wasyira' wal mu'amalat adapun orang yang menipu kaum muslimin di dalam transaksi jual beli atau muamalah faqad khanahum walam yansah lahum sungguh dia telah mengkhianati kaum muslimin dan tidak menasihati kepada mereka tidak memberikan nasihat kepada mereka Mahfum insyaallah ya. Jual beli itu jujur. Nah, harganya misalkan sekian ya bilang aja sekian. Nyari untung banyak itu enggak masalah tapi jujur. Paham ya? Enggak perlu dia sumpah-sumpah kemudian apa? Memasukkan harga biar harganya naik tinggi. Nyari untung banyak itu enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Intinya dia jujur. Paham maksudnya ya? Jujur itu aja udah. Nah, Kenapa? Kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami. Bukan kelompok kami. Bukan jamaah kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang menipu. Jadi hati-hati. Menipu di sini tidak hanya menipu dalam jual beli. Menipu saudaranya. Eh, menipu temannya. Jangan dibiasakan. Nah, Tanda boleh tapi jangan menipu. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum eh, setiap hari nah, bersaudara, bertemu, berkumpul, sandalnya jangan disembunyikan milik saudaranya. Paham ya? Biarkan sandal itu di situ saja. nggak perlu antum sembunyikan untuk apa? Nah, barakallahu fikum nanti biar nyari atau yang semisalnya. Semuanya jujur barakallahu fikum. Jujur. Jujur itu apa? Jujur itu kunci keberhasilan, kunci keselamatan. Fa inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Jujur itu tenang hatinya. Tapi kalau dusta itu riba, bimbang. Tadi antum kemana? Anak ke toko depan itu enggak jujur ya? Wah, bingung ya. Depan depan mana? Depan sana itu. Nah, nudingnya gini. Depan sana toko pojok jauh sekali. Allah musta'an. Depan itu ya situ, angkringan itu. Depan sana, depan sana. Allah musta'an. Jangan. Hati-hati. Ini jangan dibiasakan. Yang berlalu-berlalu berikutnya jangan diulangi lagi. Kalau bilang depannya depan situ dekat. Nah, depan sana ternyata toko pojok yang mana itu ya. Dekat pokok itu. Jauh enggak, Pak? Ayo, <laughs> nah, barakallahu fikum. Allah musta'ala ba'as khair insyaallah. Intinya jujur itu tenang. Nah, barakallahu fikum alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atasmu itu jujur. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mahfum insyaallah? Mahfum? Ayo na'am jujur barakallahu fikum na'am. Kadzalika minan nasihati 'amatil muslimin. Seperti itu pula nasihat untuk segenap kaum muslimin secara umum dakwatuhum ilallah mendakwai mereka na'am kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bidakwatihim ila islahi ma'indahum minal khalal yaitu dengan cara mendakwai mereka memperbaiki mereka memperbaiki apa yang ada pada diri mereka berupa kerenggangan-kerenggangan kekurangan-kekurangan paham maksudnya ya karena kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Kita semuanya adalah orang-orang yang bisa dikatakan masih berbuat salah. Terkadang terasa, terkadang tidak. Gak maksum dari kesalahan. Bukan berarti eh, kita semuanya kemudian benar terus, tidak. Oleh karena itu, yang kurang kita sempurnakan, yang bengkok kita luruskan, yang keliru kita berupaya untuk membenarkan agar tidak keliru. Seperti itu. Bukan berarti, wah kita gak maksum kok. Ya biarin aja. Tidak. Karena kita tidak maksum itu berupaya untuk apa? agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa bayani ma yajhaluna min umuri dinihim dan menjelaskan perkara-perkara yang mereka masih bodoh pada urusan agama mereka. Orang-orang awam menjauh dari ilmu, antum saksikan saja. Kebanyakan mereka belum tahu masalah ilmu fikih yang benar. Menyentuh aja batal wudunya. Ya enggak? Coba kalau antum di orang awam itu, eh, antum misalkan assalamualaikum misalkan, Nah, barakallahu fikum misalkan antum beli, enggak sengaja nyentuh tangannya aja, batal wudunya. Paham ya? Karena menurut mereka itu menyentuh tangan itu kalau lawan jenis laki-laki perempuan batal wudunya. Kebodohan di mana-mana. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Dijelaskan bahwasanya benar seperti ini. Tapi ingat, ketika berdakwah di lingkungan orang awam itu beda dengan berdakwah di lingkungan ma'had. Jangan dipukul rata ya. Kalau berdakwah di masyarakat umum, di lingkungan orang awam itu harus menempuh cara-cara yang Rasulullah tempuh di antaranya ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada mereka berdua, "Basyira wa la tunfira, yassira wa la tu'assira." Artinya apa? Berilah mereka kabar gembira. Jangan membuat mereka lari. Paham ya? Diberi kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Yassira wa la tu'assira Permudahlah mereka dan jangan dipersulit. Antum berdakwah di masyarakat baru awal datang langsung buka Alfiyah bin Malik. Qala Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Ha, langsung antum menyebutkan misalkan masalah apa jamak muannats salim. Bingung orang. Karena orang apa permasalahan itu enggak paham, nahu pusing kepalanya. Paham ya? Pertama kali antum dakwah kan tauhid. Paham itu ya? Jadi beda ya antum mengajarkan di lingkungan ma'had lain dengan ketika lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kunci di dalam berdakwah tiga perkara yang perlu anda perhatikan baik-baik disebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan tiga ini tiga kunci tiga kunci ini para ulama berdalilkan bahwasanya orang berdakwah pertama kali harus mengetahui apa yang akan dia dakwahkan yang kedua harus mengetahui siapa yang didakwai yang ketiga harus mengetahui tata cara berdakwah, bagaimana dia cara menyampaikannya. Paham ya? Tiga perkara ini penting sekali. Antum berdakwah di masyarakat itu harus dilihat dulu siapa yang dakwahi, orang awam baru ngaji atau orang lama. Yang mau didakwahkan apa? Bagaimana cara menyampaikannya? Penting. Paham ya? Misalkan orang awam yang mereka nggak paham bahasa Indonesia sama sekali, antum datang langsung ke situ bahasa Indonesia ya mereka bingung. Paham ya? Atau antum dakwah langsung innalhamdulillah pakai bahasa Arab murni. Dah. Orang nggak tahu, nggak paham. maksudnya ya? Tiga perkara tadi harus diketahui. Pertama adalah al-ilmu na barakallahu fikum nam bi kaifiyatud Dia ya, mengilmui tentang bagaimana tata cara berdakwah. Ini bagaimana? Bagaimana cara menyampaikannya? Yang kedua, mengilmui tentang apa yang mau didakwahkan. Yang ketiga, mengilmui siapa yang didakwai. Apa maksudnya ya? Seperti itu penting sekali karena Nah, barakallahu fikum kalau orang-orang awam yang antum tahu di pelosok-pelosok desa itu, antum buka usul fikih juga. Nah, antum enggak ngajari fikih, usul fikihnya yang antum ajarkan. Bingung. Ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad. Bingung enggak kira-kira? Bingung mereka itu fikih yang mereka pahami. Kalau salat seperti ini, syaratnya kayak ini, paham ya? ya seperti itu, semuanya diletakkan bertempatnya. Jadi, ayat yang mulia tadi jangan lupakan ya, jangan dilupakan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Berdakwalah engkau kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi dihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat kondisinya, melihat si konpat. Apa si konpat? Nah, situasi, kondisi dan tempat dilihat. Bagaimana siapa yang mau didakwai? Apa yang mau didakwakan? Kemudian bagaimana cara berdakwah? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Karena orang awam biasanya biasanya ya mereka yang paling mereka nilai itu adab dan akhlak biasanya bukan berarti kita langsung fokusnya adab akhlak adab akhlak enggak maksudnya kita beradab dan berakhlak ketika berdakwah di tengah-tengah mereka yang didakwakan itu tetap nah barakallahu fikum kemudian ayat yang berikutnya apa kalau dengan hikmah kok masih agak keras wal itu hasanah tingkatan yang berikutnya dengan nasihat yang bagus dinasihati sampaikan nasihat dengan bagus Kemudian kok ternyata ada salah satu di antara mereka ngajak debat dan dia debatnya ilmiah, mau mencari kebenaran dan kita mampu layani, tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Sebuah debat dikatakan baik manakala apa tujuannya? Liidharil haqqi wa ibtalil batil. Ingat-ingat itu. Debat itu dikatakan bagus itu kalau tujuannya untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan bukan untuk berbangga-bangga si fulan tuh jago debat. Semua debat, Kalau orang debat mesti kalah. Nah, bukan itu. Paham ya? Yang tujuan pertama tadi apa? idharil haqqi wa ibtali al-batil. Menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Oleh karena itu kalau berdebat, kunci yang antum paling na'am barakallahu fikum tunggal dan paling inti antum pegang adalah qala Allah qala Rasul. Al-Qur'an Sunnah. Kalau kembali ke situ insyaallah taala bisa. Tapi kalau enggak bisa debat, Paham ya? Ilmunya sedikit, nggak mampu debat jangan debat. Kenapa kok jangan debat? Debat itu kalau orang nggak kuat, nggak punya ilmunya, sumber kerusakan, sumber kesesatan. Debat kalah, bingung, bimbang, akhirnya futur. Gara-gara debat, hati-hati. Oleh karena itu hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadisnya siapa itu Akhbajri? Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu apa yang Rasulullah sabdakan di situ? Nama bala qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sekelompok kaum tersesat yang semula berada di atas petunjuk, semula di atas al-haq, tiba-tiba tersesat. Sebabnya apa? Illa utul jadal. Kecuali karena didatangi pintu perdebatan. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Debat itu kalau nggak punya kemampuan, punya ilmu jangan debat. Bukan karena kita itu takut kalah, bukan tapi menyelamatkan apa? hati kita. Al-qulubu Dha'ifah wa syubahu khatafah Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Paham? Hewan kalau fikum. Jadi kalau enggak punya ilmu yang kuat, ngapain enggak perlu debat. Kita tinggalkan, ngayal kita tinggalkan. Terkadang kalau orang-orang awam jauh dari ilmu, itu kalau kita nasihati, lawannya akal. Rokok itu haram, Pak. Enggak perlu Bapak ngerokok. Haram apa? rokok ini justru dengan rokok ini sehat. Sholat lima waktu rajin terus. Syubhat itu. Paham ya? Akhirnya apa? Intinya pakai akal mereka. Rokok itu haram kalau setiap hari, kalau sepekan lima kali nggak masalah. Akal semua. Allah musta'an. Nah, bahkan rokok itu yang menciptakan wali songo. Terutama rokok apa kemarin? Di Samsu. Ya kan? Di Samsu lambangnya apa? Dua, tiga, empat. Dua, sholat subuh. Tiga, sholat maghrib. Empat, sholat apa? Zuhur, asar, isya. Paham ya? Ini penafsiran mereka. Ini yang menciptakan wali songo. Kok dibilang haram? Paham ya? Ngeyel mereka. Kalau udah ngeyel tinggalkan assalamualaikum selesai. Enggak perlu antum layani. Nah, melayani orang seperti ini berbahaya. Kenapa berbahaya antum akan bimbang nanti. Dan tidak apa tidak ada tidak ada habisnya. Jadi kalau memang orang yang ngeyel tinggalkan. Bismillah, assalamualaikum. Mahu insyaallah ya? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa minan nasihati lahum aidha dan termasuk bentuk menasihati mereka juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bituruqis syar'iyyah. Nah, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar dengan cara-cara yang syar'i. Tidak dengan cara anarkis, brutal. Nah, barakallahu fikum. Nah, biasanya saksikan nih kelompok-kelompok sesat itu ya, dikit-dikit grebek sana, grebek sini tanpa melihat apa situasi kondisi tempatnya, bubar ke sana, bubar ke sini, itu bukan dakwah halus sunnah. Nampak ya? Enggak perlu kita pakai kekerasan. Nasihati semampu kita. Kalau mereka tetap masih ngeyel, kan bukan hak kita hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Enggak perlu dengan kekerasan, dengan anarkisme, dihancurkan rumah-rumahnya atau semisalnya. Itu semuanya kurang tepat. Dulu biasanya awal-awal orang ngaji itu biasanya di lingkungan keluarga, orang tuanya masih awam, punya TV, itu saking dia semangatnya girahnya terhadap Al-Qur'an Sunnah, dia langsung apa? Pecah aja televisinya. Dipecah pakai bodem itu ya, pakai palu. Piar gitu udah. Akhirnya orang tuanya marah-marah. Orang tuanya marah-marah. Padahal kalau dia tahu tata cara berdakwah yang benar, dia cukup menasihati semampunya. Paham ya? Menasihati semampunya dengan cara berjalan terus-menerus biidznillah insyaallah terbuka hatinya. Tapi kalau dengan cara anarkis kekerasan itu enggak tepat. Enggak tepat barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya para barakallahu fikum amma law turikatil munkarat wal akhta'u biduni an tu'alaja fa hadha minal ghis adapun kemungkaran kemungkaran kekeliruan-kekeliruan ditinggalkan tanpa diobati tanpa dihilangkan ini termasuk bentuk penipuan dibiarkan saja misalkan Allah musta'an tapi ingat dalam ingkar mungkar jangan sampai apa kita terjatuh dalam perkara apa mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran lebih besar jangan Misalkan di masyarakat yang memang masyarakatnya mayoritasnya berjudi. Antum hidup di situ, di tengah-tengah masyarakat itu akhirnya antum datang, judi haram Pak, enggak boleh ini haram, ini haram. Antum ini neraka misalkan. Antum di situ nanti diajar antum. Paham ya? Yang seperti itu menempuh jalan apa? Kaidahnya Kaidahnya bagaimana kalau kita misalkan mau ingkar mungkar tapi khawatir nanti menimbulkan kemungkaran besar, kita tinggalkan dulu. Apa kaidahnya? Maksudnya kita meninggalkan eh, kebaikan, meninggalkan kerusakan. nam eh, demi mendapatkan kebaikan. nam itu terkadang kita lebih kita dahulukan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum darul mafasid muqaddamun ala jalbil musalih, masalih. Terkadang apa? Meninggalkan kerusakan itu lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau masyarakat semuanya enggak judi baik Baik. Tapi kalau antum mengingkari sendirian situ, bisa jadi meninggal dunia nanti. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dakwah terhenti, antum dipukulin, masuk rumah sakit, paham ya? Akhirnya apa? Dakwah terhenti kan? Tapi dengan cara bagaimana semampunya. Ingkar mungkar itu ada tiga cara. Pertama dengan apa? Tangan kalau mampu. Kalau nggak mampu dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Jangan lupa tiga perkara ini. Nggak harus antum langsung bawa bodem gini kemudian haram ini, Pak Eh, judi haram, ayo bubar semua, bubar semua. Mereka ribuan atau sendirian meninggal dunia. Khawatirnya, mamanya. Yang jelas seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Etika atau adab dalam ingkar mungkar itu ada. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan-kerusakan terkadang lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau apa? Kalau ingkar mungkar tadi menimbulkan kerusakan lebih besar. Mahfum soalnya ya. Kecuali kalau kita aparat negara, polisi, tentara, punya senjata, silahkan. Paham ya? Tapi kalau kita rakyat sipil nggak punya apa-apa, paling pas senjata cangkul. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa itu? Hah? Arit, eh, selurit. Paham ya? Dalam mereka aparat negara seharusnya yang harus bergerak, seharusnya ya. Nasallahu an yahdiyahum. Nah, kita minta kepada Allah Taala semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Lakinnal insan yakumu bima yastati. Perhatikan baik-baik itu. Akan tetapi manusia hendaknya menegakkan ingkar mungkar tersebut sesuai dengan apa yang dia mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi Hadis ini dihafal ya. Nanti akan kita lewati juga dalam arba'in nawiyah. Fa illam yastati' fa lisanihi, fa illam yastati' fa qalbihi, wa dzalika at'aful iman. Artinya Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Satu. Fa illam yastati' kalau enggak mampu, fa dengan lisannya. Fa illam yastati' fa Kalau enggak mampu dengan apa? Dengan hatinya. Pengingkaran dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Mahum. Paling minim dengan hatinya mengingkari. Paham ya? Jangan wah anak enggak mampu kalau mengingkari mungkar enggak mampu. Kalau dia mampu dengan tangan dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Paling minim dia niatkan ini enggak boleh haram. Paham ya? Jangan diam aja. Mampu dengan lisan dengan lisan. Anak ingkari dengan hati kok. Dengan lisan mampu enggak? Sebenarnya dengan lisan juga mampu. Lakukan dengan lisan dulu. Paham ya? Kalau enggak mampu baru dengan hati. Jangan banyak alasannya, seperti itu. Nah, kalau mampu dengan tangan dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan dengan lisan, ini enggak boleh haram. Paham ya? Ya akhi taqillah misalkan. Paham ya? Kalau enggak mampu baru dengan hati. Mau soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa anta tunkirul munkara bihasabi istita'atik. Maka engkau mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuanmu. In kana laka sultatun wa wilayatun tunkiruhu bil Jika kamu punya kekuasaan, punya kekuatan, misalkan antum tentara, antum adalah aparat negara misalkan punya senjata, maka ingkari kemungkaran dengan tangan. Wa in kana laysa laka sultatun tunkiru bilisan bil bayan da'wah. Jika kamu tidak punya kekuasaan rakyat sipil misalkan, maka ingkarilah dengan lisan, dengan penjelasan dan dakwah. Wa in kunta la taqdir 'ala dzalik. Kalau enggak mampu dengan lisan juga, tungkirhu biqalbika. Engkau ingkari dengan hatimu. Perhatikan baik-baik. Engkau ingkari dengan hatimu. Wa tabta'idu an ahlihi dan engkau menjauhkan diri dari pelakunya wa an amakinil munkar dan menjauhkan diri dari tempat-tempat kemungkaran. Jangan ngantuk misalkan grebek misalkan, eh, grebek misalkan pabrik khamar misalkan, antum mecahi sambil minum ya enggak boleh. Paham ya? Mecahi apa? Khamar tadi sambil minum. Ini enggak boleh. Tapi bagaimana? Menjauhi tempat-tempat kemungkaran. Hanya kita apa? Nah, intinya apa? Mengingkari kemungkaran. Kalau mampu dengan tangan dengan tangan, enggak mampu dengan tangan dengan lisan, enggak mampu dengan lisan dengan apa tadi? Dengan hatinya wa tanju binasrika al aqal dan paling sedikitnya engkau bisa menyelamatkan dirimu. Wa minan nasihati li'amatil muslimin dan termasuk bentuk nasihat kepada segenap kaum muslim secara umum antadulla akhaka wa tursyidahu idas idas tasharaka wa talaba minkan nasihat. Perhatikan baik-baik ini. Termasuk nasihat kepada segenap kaum muslim secara umum, engkau menunjukkan saudaramu, mengarahkan saudaramu apabila dia minta arahan kepadamu, tolong anak nasihati, nasihati kalau antum punya nasihat. Wa talaba minkan nasihat dan minta nasihat kepadamu. Termasuk hak sesama muslim apa? Apa? Termasuk hak sesama muslim? Naam, hakul muslim ala muslimi sittun Hak sesama muslim dan muslim yang lain ada enam. Di antaranya apa? Naam wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepada kepadamu, nasihatilah. Anak lagi futur ini bagaimana ini? Tolong dinasihati. Nasihati. Sebabnya kenapa futurnya? Apa karena enggak punya uang? Sabar. kami ya barakallahu fikum atau karena sudah lama di pondok kemudian mau ketemu orang tua, sabar juga. kami ya? Intinya semuanya nasihat dengan sabar. Nah, sabar itu kunci apa? Kunci kebaikan sudah. Manis hasilnya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Kita lihat barakallahu fikum. Ka'an yastansihaka idza arada an yatazawwaj. Ini perhatikan baik-baik ini. Naam, au yuzawwija ahadan. Seperti orang yang minta nasihat kepadamu apabila dia ingin nikah. Bagaimana ini? Anak ini sudah tua umurnya, mau nikah. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik, enggak perlu tengok-tengok, santai aja. Nah, perhatikan baik-baik, anak itu sudah mau nikah, ini bagaimana? Kita jelaskan. Kalau nikah, milih apa pasangan yang baik eh, dari kalangan wanita yang sunniyah, salafiyah. Pilih agama yang terbaik, jangan milih cantiknya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tungkahul ar tungkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Di antaranya li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Karena na'am barakallahu fikum kedudukannya atau karena hartanya atau karena cantiknya atau karena agamanya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fatfar bidatiddin. Taribat jadak. Pilihlah wanita yang paling bagus agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Paham ya? Ingat baik-baik itu. Kalau wanita salihah, antum mendapatkan perhiasan yang terbaik di dunia ini. Paham itu ya? Itu nasihat di antaranya. Atau menasihati orang yang au yuzawija atau menasihati orang yang minta nasihat untuk Nah barakallahu fikum dia menikahkan ke orang lain atau menikahkan orang lain. Caranya nasihati kalau mau nah barakallahu fikum menikahkan orang lain, ya kita apa? arahkan kepada kebaikan. Nikahkan ha, putri kita kepada seorang ikhwah al-sunnah misalkan. Nikahkan nah barakallahu fikum anak kita kepada seorang putri sunniyah salafiyah misalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena perkara ini bukan perkara sepele. Nasihat seperti ini penting sekali. Au yusyarika ahadan atau ada orang datang kepada meminta nasihat Nah barakallahu fikum ingin apa? Ingin kerjasama misalkan. Kerjasama berserikat gitu kita nasihati. Kerjasama ada etika dan adabnya. Bisnis ada adabnya dan juga ada aturannya. Dinasihati nasihat yang bagus. Au yusafira ma'ahadin atau orang minta arahan ingin safar bersama orang lain kita nasihati kalau safar nah upayakan kalau misalkan tidak harus sendirian mengajak yang lainnya kalau tiga orang ada amirnya, paham ya? Dua orang pun satu yang kita jadikan yang kita mungkin anggap paling tua sebagai pemimpinnya, hanya amir safar saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Au yuwalliya ahadan atau orang yang minta nasihat Naam barakallahu fikum mungkin dia ingin menjadi pemimpin atau mungkin dia ingin naam barakallahu fikum mewakilkan atau naam barakallahu fikum naam kepada orang lain. Intinya apa? Intinya kita memberi nasihat kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Naam. Kita lihat berikutnya, fal wajibu 'alaika an taqula lahu ma ta'lamuhu an hadha asy-syakhsi. Yang wajib atasmu adalah engkau ucapkan kepadanya apa yang engkau ketahui tentang orang ini. Wa tubayyana lahu wa tubayyana lahu idza kana yasluhu aw la yasluh wa la tujamil ahadan fi dzalik. Perhatikan baik-baik ini. Dan engkau menjelaskan kepada orang tersebut mana yang layak dan pantas dan mana yang tidak layak dan tidak pantas. Enggak perlu kamu bermujamalah. Mujamalah itu teman bergaya senyum-senyum aja. Kami sudah tahu kebatilan senyum-senyum enggak mau ngingkari. Ini namanya mujamalah, jangan. Teman kita sendiri pun, adik kita, saudara kita kalau keliru-keliru. Ustadz kita pun kalau keliru-keliru. Jangan sampai tertan tertanam, tertancap di benak kita asabiyah. Fanatik itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah fanatik, itu sangat berbahaya sekali. Gurunya atau ustadznya keliru diikutiin terus karena fanatik tadi hindari. Nah, barakallahu fikum karena fanatik itu termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Li'annaka law jamalta wa satarta ma 'inda hadzal syakhsi kalau seandainya engkau bermujamalah, senyum-senyum, eh, berbuat baik terus dalam artian enggak mau mengingkari kemungkaran dan engkau menutupi enam aib-aib atau cacat istilahnya apa? kekurangan, kekeliruan yang ada pada saudaranya Naam yang apa? Alladhi yastasyiruka yang dia minta arahan kepadamu fihi sarahada hadza Yang seperti ini justru penipuan. Sudah tahu dia keliru kita nasihati, antum keliru. Antum itu jual belinya nipu orang. Harus jujur seharusnya gitu. Wassalamualaikum. Paham maksudnya ya? Harus jujur dalam jual beli. Kita nasihati, kita arahkan. Jangan kita diam aja sudah tahu dia keliru, kita diam saja. Itu keliru juga ya. Allah musta'an. Naam karena apa? Eh, barakallahu fikum as-sakit 'anil batil orang yang diam dari kebatilan apa seperti apa Naam kasyaitonil akhras seperti setan yang bisu sudah setan bisu lagi paham ya Allah musta'an hati-hati hati-hati barakallahu fikum kita lanjutkan dikit lagi ya biar selesai sekalian liqaulihi sallallahu wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khanahu Perhatikan baik-baik ini barang siapa yang minta isyarat, minta arahan kepada saudaranya dengan suatu perkara, dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya petunjuk itu pada yang lainnya faqad khanahu, sungguh dia apa? telah mengkhianatinya. Maksudnya kalau dia nggak punya petunjuk, arahkan. Anak nggak tahu wallahu a'lam antum datangi Syekh fulan atau Ustaz fulan yang lebih tahu caranya gitu. Jangan dijawab sendiri. Kalau dia nggak tahu wallahu a'lam paling selamat. Maafun insyaallah bal Awan kalau fikum. Kita lihat berikutnya, walaysa hadza minal ghibah. Ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Bal hadza minan nasihah, bahkan ini termasuk bentuk nasihat. Amma idza lam tubayyin lahu. Adapun kalau seandainya kamu tidak menjelaskan, perhatikan baik-baik. Faqad tahu sungguh engkau telah menipunya. Sudah tahu saudaranya keliru, dia diamin saja enggak menjelaskan itu justru menipu. Li'annahu fawwadal amra ilaik fi hadzal amr. Karena orangnya datang kepadamu pasrah gitu loh, menyerahkan urusannya kepadamu, tolong anak nasihati. Kok malah antum diamkan saja? Padahal punya nasihat jangan. Ilmu itu kalau seseorang punya ilmu dan dia punya jawabannya jangan disembunyikan. Ancamannya berat ancamannya. Apa ancamannya? <coughs> Kenapa? Disumbat mulutnya apa? Dikalungkan apa? Kalung emas. Man su'ila 'an ilmin faqatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamah bil jamin minan nar. Apa artinya? Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu ilmunya kok dia diam, nanti di hari kiamat dia dikhawatirkan Naam barakallahu fikum mendapatkan ancaman apa? Akan dibungkam mulutnya. Naam dari pembungkam api neraka waliyadzubillah. Semakna dan itu. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita diam dari kebatilan. Orang tanya ini jawabannya apa? Kalau antum enggak tahu wallahu a'lam, arahkan kepada orang yang lebih tahu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Naam barakallahu fikum Fakana lizaman 'alaika an tubayyana lahu ma'indak. Maka yang wajib atasmu adalah menjelaskan sesuai dengan apa yang engkau miliki dari ilmu. Wa hadza minan nasihati li'amatil muslimin. Ini merupakan nasihat terhadap segenap kaum muslimin secara umum wal masyurati fima bainahum dan musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu penting. Musyawarah itu penting, didudukkan permasalahannya. Kenapa si fulan ini kok marah-marah terus? Kenapa si fulan ini kok sukanya nipu? Kenapa si fulan ini kok sukanya main-main terus? Didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan. Ternyata si fulan ini punya kelainan misalkan. Paham ya? Allah musta'an. Ternyata si fulan ini punya kekurangan. Ya kita antar ke rumah sakit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau ternyata si fulan ini punya masalah, ya kita bantu untuk menyelesaikan. Seperti itu. Musyawarah itu bagus sekali. Paham ya? Musyawarah itu bagus sekali barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa hadzal haditsu min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk apa? Termasuk kata-kata yang mencakup. Jadi Rasulullah itu ucapannya seringnya dikenal dengan jawami'ul kalim. Perhatikan baik-baik ini ya. Ucapannya dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Kalimatnya itu ringkas padat tapi mencakup semuanya. Coba bayangkan, ketika Rasulullah ditanya tentang air lautan, jawabannya satu atau dua? Hah? Satu atau dua? Jawabannya dua. Su'ila an ma'il bahr. Ditanya tentang air lautan, Rasulullah mengatakan tahurun ma'uhu al hilu maitatuhu. Airnya itu suci, bangkainya halal. Dua jawaban bayangkan itu. Menjelaskan sekalian, airnya suci atau mudu dengan air laut tidak masalah. Walaupun air laut rasanya apa? Asin, Tidak masalah. Suci mensucikan. Bangkainya halal dimakan. Semua bangkai lautan itu halal kecuali Semua bangkai hewan laut itu halal kecuali udang. Ulalam. Ulalam. Ya. Dua alam anak pertanyaannya perhatikan dulu pertanyaannya. Semua hewan yang di lautan hukum globalnya halal semuanya kecuali jangan bilang dua alam, alam gaib sama alam apa? <laughs> Allah Ustaz. Kecuali apa antum? Aku sain. Babi laut halal enggak babi laut? Anjing laut? Halal semuanya, kecuali nah ini yang nggak harapkan. Kecuali apa antum? Allah Ustaz, Allah Ustaz. Kalau kecuali yang dikecualikan benar, tapi apa gitu loh. Kan kita butuh jawaban yang tepat gitu loh. Kecuali apa antum? Hah? Kecuali apa antum? Ular laut halal juga. Paham ya? Nah, intinya apa? Semua binatang laut, ini ingat kaidahnya ya. Nah, semuanya halal kecuali nah ini penting sekali kecuali ini. Kecuali yang membahayakan. Paham ya? Kalau ada hewan laut yang membahayakan haram. Haramnya bukan karena hewan laut karena membahayakan tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali itu ya. Jadi kaidah-kaidah dalam masalah fikih itu banyak sekali itu diantaranya tadi. Jadi Rasulullah ketika tanya tentang air laut jawaban beliau dua airnya suci, bangkainya halal dimakan. Ini maksud bangkai apa maksudnya? Bangkai darat dilempar ke laut atau bangkai hewan laut? Kalau misalkan antum lihat ada ayam misalkan ayam mati, atau lempar ke laut gitu, kan bangkai laut. Halal? Maksudnya bangkai apa ini? Hewan laut. Kalau bangkai darat atau lempar ke lautan itu haram. Kembali ke hukum asal bangkai darat. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi kaidah-kaidah seperti ini barakallahu fikum kalamnya itu pendek singkat tapi menyeluruh. Innamal a'malu binniyat. Pendek bayangkan. Tapi maknanya menyeluruh gitu ya. Nah, la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain umum. Jadi kalamnya Rasulullah itu jawami'ul kalim, masyaallah. Allati utiyaha an-nabiy sallallahu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad-dinu kulluhu huwan nasihah. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. hadza qala ad-dinun nasihatu oleh karena ini Rasulullah mengatakan agama itu adalah benar-benar nasihat. Ingat-ingat baik-baik ya. Sisi pendalilannya an-nasihatu adalah khobar. Datang dalam bentuk apa? Ma'rifah. Yufidu al-hasr. Memberikan faedah pembatasan. Falladhi laysa indahu nasihatun abadan laysa indahu din. Orang yang tidak punya nasihat sama sekali berarti dia enggak punya agama. Wa in kana indahu naqsun min fin nasihah sara indahu naqsun fid din. Dan jika orang itu memiliki kekurangan dalam nasihat, maka kurang pula dalam agama ini. Fadinu yakmulu wa yanqusu wa yazulu bisababi adabin nasihat aw nuqsaniha. Agama itu sempurna ataupun berkurang ataupun hilang sebabnya karena apa? Tidak adanya nasihat atau kurangnya nasihat. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.